السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا menjadikan hujan sebagai halangan untuk tidak ngaji. Dan ini sekalian untuk mengawali kajian ini kita buka surat Al-Baqarah ayat 255 dan saya bacakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقلدون قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب Allah hadirkan juga ayat kursi makanya ketika Rasulullah menanyakan kepada Ubay yang memiliki kunyat Abdul Mundir Ya Abdul Mundir أي آية في القرآن معك أعظم Wahai Abu Mundir Ayat mana Yang bersamamu Yang kamu hafal Yang paling agung di dalam Al-Quran Maka Ubay bin Ka'ab menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam Karena aslinya Rasul bertanya bukan karena ingin mencari kepalaman Rasul bertanya bukan lil istifham tetapi lil takrim namun diulangi lagi ya ya Abu Mudin ay ayatin fil Qur'an ma'aka a'zam wahai Abu Mudin surat ayat apa yang ada bersamamu dari Al-Quran ini akhirnya beliau menjawab الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبستوسي langsung Rasulullah menegur dana liyahni'aka al-ilmu ya abal mundir ilmumu mudah-mudahan makin subur makin bagus ini menunjukkan takrir ketetapan dari seorang sahabat kemudian Rasulullah menjustisnya ini namanya sunnah takririyah dan itu banyak di mana sahabat melakukan Rasulullah menetapkan ya, itu namanya sunnah taklidiyah dan ini masyhur karena sunnah itu kauliyah, fi'liyah, taklidiyah jadi tidak harus muncul dari Rasulullah bisa saja muncul dari sahabat kemudian Rasulullah menjustis maka jadi sunnah takdiri. Kalau enggak, enggak jadi. Contoh Mu'ad bin Jabal solat isya dengan membaca surat Al-Baqarah. Ditegur. Kalau Rasulullah mendiam dan membiarkan bahkan mengatakan bagus jadi sunnah taklidi. Geng. Hadirin sekalian, ada minimal tiga riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan ayat dan kursi. Yang pertama ada di dalam surat eh, yang pertama ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ini dari Abu Hurairah di mana Rasulullah menugaskannya untuk menjagai harta zakat Ramadan. Berarti zakat apa? Hah? Zakat apa? Zakat mana Pak zakat fitrah? Antum ngikutin gak ya Pak? Paham enggak yang saya baca? Pak, paham bahasa saya ya? Kayaknya tadi kok mimpinya mantan saya aneh. Tidak ya? dari dialog yang datang pura-pura menjelma ulang ketika ditangkap saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah dia mengeluh ini muhtajun saya ini orang butuh wahai Abu Hurairah wa alaihi wa alaihi saya juga punya keluarga banyak wali hajatun syadidatun saya memiliki kebutuhan yang amat mendesak akhirnya dilepas dilaporkan ke Rasulullah ma fa'ala sirukal barihah apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah dia cerita begini begini Ya, akhirnya apa? Rasulullah mengatakan Ama innahu qad kadaba fasayaun Sesungguhnya dia itu berdusta Dia akan balik Abu Hurairah mengatakan dia akan pasti balik Karena ucapan Rasulullah Subhanallah Inilah beban seorang sahabat Keimanan mereka Apa yang dititahkan Rasulullah tidak ada satu lagu satu senti pun tidak ada satu sikap pun terbesit untuk tidak percaya coba orang sekarang datang sunnah langsung dicibirin dikasih sunnah dikit-dikit sunnah dikit-dikit sunnah mana wajibnya lu gak ngerti kayaknya kadang-kadang diplesetin itu Ustaz Sunnah, Ustaz Sunnah ya, Ustaz Bid'ahnya mana? Ya Allah diajarin sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah dikit-dikit Rasul, dikit-dikit Rasul kok aja emang yang punya Rasul iya ya ini dia dia pasti datang karena Rasulullah mengatakan itu. Sampai yang kedua, ketiga, pokoknya kamu nggak akan saya lepas dan aku akan laporkan kamu ke Rasulullah. Akhirnya dia lagi-lagi merengek-rengek untuk dilepas dan kalau dia lepas maka dia ajarkan satu kalimat. Akhirnya Hurairah tertarik apa itu? Si dia mengatakan Ila awaita ila firasyik Jika kamu mapan tidur Fakro ayat al-kursi Bacalah ayat kursi Min awaliha Dari awalnya Hatta tukhtamil ayat Sampai ayat itu diakhiri Atau takhtimil ayat Kalau memang sekarang uh, Fa'il wal Allah la ilaha illa huwal hayyul kemudian bukan hanya sekedar itu kata syaitan la yazala alaika minallahi hafidun kalau kamu baca terus menerus kamu dalam penjagaan Allah wala yaqrabuka syaitanun tidak akan didekati oleh syaitan hatta tusbiha sampai pagi dari ucapan Syekh tadi ini kita bisa ambil tiga kesimpulan biarpun setan itu terkutuk, terlaknat, sudah dikenal bejat dan sudah tidak ada lagi tafsiran kalau antum dikatain setan. Ya, tapi subhanallah sikap muslim coba dilihat biarpun yang membawa kebenaran itu setan tetap diterima satu membawa bukan belajar ya antum jangan belajar kebenaran dari setan enggak beda antara kebenaran sampai ke antum siapapun yang bawa dengan antum belajar kebenaran kalau belajar seperti yang dikatakan ulama-ulama Rabbani kita seperti Muhammad ibn Sirin inna hadal ilma dinun sesungguhnya ilmu ini adalah agama fandur amman takhuduna dinak lihat dari mana kamu mengambil tapi kalau sudah datang kebenaran siapapun makanya Mu'ad bin Jabal mengatakan ambillah kebenaran itu kalau sudah datang walaupun dari orang kafir Kemudian ditanya bagaimana orang kafir bisa kita ketahui membawa kebenaran? Apa jawabannya Mu'ad bin Jabal? Inna lil haqqi Sesungguhnya kebenaran itu ada cahayanya. Yang kedua. Yang kedua. Fadilah syaitan. Eh, fadilah syaitan sampai. Fadilah ayat kursi diakui oleh musuhnya ayat kursi oh pak, kebenaran itu kalau sudah diakui musuh dan gak usah diragukan Loh kalau yang cerita itu memang orang yang butuh ayat kursi, perlu ayat kursi, dan memang dia sekarang ini orang baik-baik, oh clear. Ini yang mengakui siapa? Musuhnya ayat kursi. Udah, clear. Makanya yang meragukan, yo kebangetan pak. Ya, wis antum ini kayaknya mbaknya setan oh, setan saya percaya sampai enggak itu ya keterlaluan yang ketiga orang pendusta itu kadang-kadang benar bisa aja tapi pendusta makanya Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah ama innahu qad sadaqaka wa huwa sesungguhnya dia dalam hal ini benar walaupun pendusta Makanya in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan ya. Terus kemudian riwayat yang ketiga karena ini masalahnya waktu ya kita percepat. Riwayat yang ketiga dari Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat paling senior paling tua yang memiliki jasa besar selama enam bulan Rasulullah ketika awal hijrah tinggal di rumah beliau dan akhirnya tanahnya dikasihkan ke Rasulullah tapi Rasulullah nggak mau bayar aja Insya Allah kemuliaan ya waktu ada Ustadz Singga rumah ditempatin semalam aja oh senangnya Masya Allah ini yang singgah Rasulullah 6 bulan dan memang kondisi hijrah ini prihatin gak bawa apa-apa gak punya apa-apa sampai Abdul Rahman bin Auf itu ditawari oleh Sa'ad bin uh, Rabi' wahai Abdul Rahman bin Auf aku punya rumah sekian pilih salah satunya aku punya istri sekian pilih aku cerita tapi enggak dulluni ada suqil Madinah tunjukkan aku pasar Madinah dagangan eh Alhamdulillah bisa kawin bisa punya rumah ini mental padang pandai dagang bukan padang Sumatera ya ya kalau sudah mental pedagang Pak Masya Allah kertas ya dibolak-balik tiga kali jadi duit kalau mentalnya bukan mental dagang, duit pula balik jadi kertas. Nih, habis. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, beliau juga mendapatkan pengalaman yang sama. Dia memiliki sahwatun, bukan syahwatun, sahwatun yaitu kuda kecil untuk nyimpen kurma. Kalau syahwatun syahwat. Ya, tolong beda titik apalagi khimarun sama himarun beda khimar sama himar beda bahasa Arab itu unik kok ini udangnya kurang terus warnanya akhirnya malam-malam dicek sama ketemu sampai akhirnya dia sumpah-sumpah untuk tidak datang-datang lagi akhirnya terakhir ya dia mengatakan pokoknya kalau kamu lepas aku akan ajarkan satu ayat kalau kamu baca idza qara'taha qatwatan jika kamu baca pada ini maaf inni dzakiratun laka syai'a saya akan sampaikan sesuatu kepadamu ayatul qur'ani iqra'ha fi baitik bacalah di rumahmu fala yaqrabuka syaitanun wala ghairu tidak akan didekati oleh syaitan dan yang lainnya riwayat yang ketiga yaitu dari kalau tadi Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya jadi yang pertama Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang keduanya Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dan sekarang uh, ketiga yaitu Ubay bin Ka'ab hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Nah, yang kedua dari Abu Ayyub Al-Ansari tadi bisa kita ambil kesimpulan. Ya. Satu bahwa syaitan itu memang bisa menjelma dan bisa ketemu dengan manusia sama sebetulnya hadis Abu Hurairah ya dan sama juga mengatakan ya memberikan suatu keutamaan kepada Abu Ayyub Al-Ansari tentang ayatul kursi dan Rasulullah juga sama mengatakan sadaqat wa kadubun di benar walaupun pendusta yang ketiga Nasai dan Ibnu Hibban dan Tabrani Al-Hakim Al-Baghawi meriwayatkan di mana Ubay bin Ka'ab punya jaring jaring itu semacam tempat kurma tapi digantungkan kalau sahwatun tadi tempat kurma yang bentuk godang ya ternyata berkurang akhirnya dia cek malam-malam ketemulah orang yang ya anak yang sudah mulai balik ya gak gede banget kemudian disapa a'insiyun au jinniyun manusia atau jin kata dia jinniyun saya jin kemudian setelah mengucapkan assalamualaikum dijawab juga waalaikumsalam jadi nampak jinnya muslim ya dan jin itu memang ada yang muslim ada yang kafir muslim pun ada yang muslim benar ada yang muslim abal-abal wa anna minna salihun wa minna dun dhalik kunna dhara'iqa wa anna minna salihun wa minna dun dhalik di antara kita ada yang soleh ada yang tidak masing-masing kita memiliki madhab dan jalan hidup jadi mereka juga berkelompok kelompok, kelompok-kelompok, ya. Ada yang khawarij, ada yang syiah, ada macam-macam. Oke. Setelah diajak jabat tangan, ternyata tangannya doh, Kok tanganmu masuk? Nah, itu kayak bongkong Jawa Timur bersih, Tangannya tangan asu. Anjing. Dilihat rambutnya, anjing apakah kebanyakan bangsamu seperti ini iya makanya Rasulullah SAW mengatakan apa al jinnu satu asnafin jin itu ada tiga kelompok sinfasin pun yadiru fil hawa satu kelompok terbang di luar angkasa di angkasa makanya sampai ke langit mencuri kabar langit terus kemudian fasin pun hayyatun wa kilab satu kelompok bangsa ular sama anjing dan ini paling banyak termasuk yang cincin rumahan itu seringnya menjelma apa? ular fasitkun yahilluna wa yad'anun dan satu kelompok seperti manusia dan hewan ternak makanya tulang-tulang tidak boleh kita buat untuk apa? untuk istihya karena makanan apa? ternaknya jin maka disebutkan di dalam hadis dan juga diturunkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maramnya ketika dipegang oleh jeli itu kembali dagingnya lebih segar daripada dimakan manusia sebelum dimakan manusia dan tanaman juga akan dilarang juga itu kotoran hewannya karena untuk makanan kotorannya makanan Hewannya cek kembali seperti semula bahkan lebih seger rumputnya kalau makan jagung-jagungnya ya itu bisa dikaji kembali. Nah lagi-lagi di sini kita akan sedikit bersingkat jin tersebut ketika mau ditangkap dia mencoba untuk meminta memohon dilepas akhirnya mengajarkan satu kalimat yang tidak lain ayat kursi lagi Ila qara'ta qudwatan jika kamu baca pada pagi hari ujirta minna hatta tumsi kamu akan terselamatkan dari gangguan saya sampai pagi eh sampai sulit ketika pagi sampai sulit wa idza qara'ta hina tumsi kalau kamu baca di sore hari ujirta minna kamu diselamatkan dari saya gangguan saya hatta tusbiha sampai pagi dari tiga, tiga hadis ini adik sekalian kita ambil kesimpulan keutamaan air kursi yang pertama ayo hadis Abu Hurairah tadi dijaga oleh Allah semalaman ayat kedua dijaga di rumahnya ayat yang ketiga dijaga seharian penuh pagi sampai sore sore sampai pagi kalau kita baca penuh lengkap Masya Allah kalau memang kita di atas penjagaan Allah siapa lagi yang akan bisa mengganggu makanya ketika syaitan berbincang-bincang sama temannya terhadap orang yang keluar dari rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim Allah la hawla wa la quwata illa billah bilang apa? ingat? nampaknya nggak pernah baca ya pulang-pulang eh, pergi keluar terima telepon masuk rumah buka WA ya repot hadirin sekalian katanya setan kepada temannya ketika Allah mengatakan mau waukita wakufita maka setan katakan kepada temannya bagaimana kamu akan bisa menggelincirkan seorang hamba yang Allah telah katakan bahwa hudita kamu mendapatkan petunjuk bahwa kita kamu telah dilindungi bahwa kita dan dicukupi makanya jangan sampai tidak ucap hadis sahih yang dirahmati oleh Allah ayat kursi sebagaimana yang telah disebutkan di dalam beberapa riwayat di sini ada riwayat yang amat bagus yang diturunkan oleh Imam Al-Tabrani dari Hasan bin Ali ya, Hasan Husain itu cucunya man qara'a ayat al-kursi siapa yang membaca ayat kursi ya man qara'a ayat al-kursi fi duburis salatil maktubah di setiap belakang salat yang wajib fahuwa fi dhikrin fahuwa kana fi dhikratillah dia berada di dalam jaminan Allah ila salatil ukhra sampai salat yang lainnya jadi hadirin sekalian ketika antum sekarang baca ayat kursi setiap sholat itu antara sholat dengan sholat itu penjagaan makanya pak sholat itu dahsyat kewajiban agama rata-rata dibikin oleh Allah per bulan per tahun kecuali sholat per hari lima karena memang itu sebagai safety hidup dan security hidup antum mempunyai sekuritas antum pengen hidup lebih safety antum jangan sampai lepas daripada surat eh, ayat kursi ya yeah? Makanya kita mungkin lupa di duhur, diingetin asar, lupa di asar, diingetin di maghrib, lupa di maghrib, diingatkan di isya, lupa di isya, diingetin di subuh. Makanya nggak mungkin orang itu akan jauh dari Allah. Makanya Allah katakan, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Akhirnya apa? Wa akbar jadi kebiasaan yang besar yang kalau itu apa? sholat orang takbir yel-yel di mana? di luar sholat yang besar itu sholat waladikullahi akbar gak ada makanya sampai Allah katakan hafidhu ala sholat hafidhu ala sholawati sholatil musra para ulama berbeda pendapat apakah subuh apa asar namun yang kuat adalah asar karena dua-duanya adalah istima'ul malak malak al-laili wal nahar kumpulnya dua malaikat siang dan malam tapi yang kuat adalah asar berdasarkan hadis Rasulullah SAW perang Khandaq ya tak? di mana Rasulullah ketika perang Khandaq beliau mengatakan berdoa untuk lawan-lawannya kufar Quraisy dan persekongkolannya ya Semoga Allah memenuhi kuburannya dan rumahnya dengan api mereka menyibukkan kami untuk tidak sholat asar sholatul wusta kenapa? di situ tempat dua malaikat berkumpul malaikatul lail malaikatul nahar kenapa dipertajam oleh Allah karena di situ pagi tempat istirahatnya setan dan asar menjelang maghrib tempat keluarnya setan makanya kita bentengi dengan apa dengan pikir pagi petang makanya antum jangan sampai lewat lu itu antum bisa baca. Kalau mau nggak bisa duduk sibuk ambil naik motor, ya yeah. enak, ya. yeah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna شيء من علمه من علمه إلا بما شاء وسع كرسي dan seterusnya atau Allahu la kalau kita ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghiithu wa ashfi shani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور sampai kantor selesai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah kali istighfar seratus kali subhanallah seratus kali. Ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyi wa bidada kalimatihi tiga kali. Seakan-akan dikejar pagi sampai siang Bapak itu. kecuali Juwairiyah diganti oleh Rasulullah setelah dikit dari pagi sore diajari Rasulullah itu sebagai penggantinya. Ya. Oke. Okay. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di sana ada ayat ada hadis man qara'a ayat al-kursi fi dhuhuri kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut tidaklah ada orang yang baca ayat kursi pada setiap di belakang sholat yang wajib itu setelah salam tidak dihalangi masuk surga kecuali mati maksudnya dia tidak masuk surga karena masih hidup di dunia belum mati kalau sudah mati langsung insya Allah insya Allah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ siapa yang dijauhkan dari neraka masuk surga udah pasti sukses Nah, hadirin sekalian, di sana ada beberapa hal yang terlewatkan dari kaum muslimin. Di sana ada beberapa hal yang terlupakan bahkan tersembunyi di dalam diri kaum muslimin. Kenapa sih sebetulnya ayat kursi ini menjadi istimewa? Allah ayat dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah Eh, tentang afdal surah di dalam Al-Qur'an adalah suratul Fatihah. Di sini ditegaskan oleh para ulama dari sisi ayat per ayat. Perbandingannya lumayan. Dari sisi ayat per ayat paling utama di dalam Al-Quran adalah ayat kursi dan maknanya di sini dijelaskan oleh Ibnu Ashur di dalam tafsirnya maksudnya kalau ada ayat itu afdol di atas ayat yang lainnya dari sisi pahalanya bukan dari sisi kedudukannya adapun kedudukannya Pak ayat Al-Quran itu mulia karena itu firman Allah Allah dan sifat Allah itu semuanya adalah mulia tetapi yang dimaksudkan keutamaan dari sisi pahalanya artinya dari seluruh ayat yang ada pahalanya yang paling banyak pahalanya yang paling bagus ayat kursi min haizus sawab ya nah kalau Masya Allah surat kul wallahu ahad ada selusul Quran ini lebih berarti nah suratul fatihah dipandang dari surat per surat kalau kita bandingkan 114 surat itu, maka yang paling utama adalah Al-Fatihah. Karena di sana kandungannya semuanya ada, Pak. Yang tauhid, yang asyir, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ada semuanya. Tentang masalah uluhiyah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antaranya sekarang ini muslim itu pasti punya teman, punya kawan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah kelompok poros tengah. Ghairil maghdubi 'alaihim, sayap kanan waladdallin, sayap kiri. Masyaallah lengkap. Bahkan intinya adalah dia iya karena bulu wa iya karena selain maka dari situlah menjadi paling abdul di dalam Al-Quran. Nah, ada sesuatu yang juga sering keliru. Di mana di dalam ayat kursi ini ternyata Allah menegaskan 10 nah ini 10 poin kaitannya dengan nama dan sifat. 10 inilah saya akan sampaikan secara singkat ya secukupnya sampai Isa. Isa kurang berapa menit? Hah? 7 menit lagi. Ya. <laughs> kecewa belum padahal minum belum saya mengutamakan yang botol masih saya gelar Allah la ilaha illahu adalah penetapan tauhid al-isbat wal-nafy Al nafy wal-isbat dan Allah adalah nama paling agung, paling besar pusat seluruh nama-nama Allah kata para ulama ahli tafsir di antaranya dari Imam Al-Qurtubi sehingga dari situlah Allah memiliki al-jalalah wal-azamah wal-kibriyah yang patut dipertuhankan oleh setiap makhluk Ya ya'lahu kullu makhlukin patut untuk diingatkan seluruh makhluk kenapa Pak? Karena di di dalam segala sesuatu ini menunjukkan kekuasaan bahwa Allah itu Tuhannya. Sekarang kita tanya, Tuhan-Tuhan yang diklaim selain Allah pernah nggak membuktikan ciptaan? Sederhana saja, Tuhan-Tuhan yang diciptakan selain Allah, kau usah jauh-jauh patung. Ketika sekarang direnovasi tempat patungnya, patungnya bisa bergerak pergi nggak? eh betul kamu pergi ya ini mau kita inovasi pasti diangkat subhanallah Tuhan untuk pergi jaraknya <clears throat> cuma 10 meter itu jangan dibopong bukan berarti yang lebih hebat yang menyembahnya makanya Allah memberikan syarat minimal untuk menjadi Tuhan silakan klaim Tuhan mana saja bisa nggak menciptakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum menciptakan membuktikan ciptaan makanya dari ayat ini Allah seakan-akan mengatakan jangan sekali-kali kamu menyembah Tuhan yang tidak mampu membuktikan ciptaan udah Oh, sampai ditantang oleh Allah ya ayuhan nasu duriba matalun fastami'ula wahai manusia telah dibuat perumpamaan untuk kalian dengerin innal ladzina tad'una Alhamdulillahi lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u Sesungguhnya Tuhan Tuhan yang kamu sembah selain Allah itu nggak bakal bisa menciptakan walaupun selawat. Ya mas, menciptakan tahta kelawat aja mas. Iya, iya. coba satu, satu aja suruh Tuhan Tuhan selain Allah. Apalagi ya masya Allah. Dan nampak lalat itu makhluk kayak remeh terdina ya Allah. Tapi ternyata dahsyat di balik ayat tanda kekuasaan Allah di balik ayat ini. Ini uh, eh, itu Pak. Makhluk paling bandel. Kena si siap, kegorengan siap, kesambel siap, ke toilet juga siap. Loh, antum nggak bisa. Dan anehnya biarpun yang digerogotin itu borongnya orang penyakit air, nggak pernah ada lalat ketularan air. Oh, Masya Allah dan pak kalau lalat itu ternyata kalau uang hajat di tempat hitam dia berubah kotorannya warna putih kalau di putih warna hitam supaya tahu dibersihkan nah, gitu diberitahu walaupun dia nggak bisa ngomong Ah, antik dan lalat paling bagus untuk mengobati penyakit beta bukan bukan profesor ya itu lalat sekarung nggak bakal tumbuh ya yang beta itu kadang-kadang belang itu antum olesin lalat tiap pagi aja ambil lalat tangkap lepas kepalanya dihujat-hujat insya Allah ya, banyak lagi intinya dijelaskan oleh al Habib. Ibn Hajar kalau antum punya kitab Fathul Bari antum baca di dalam kitab rutin pas hadis menjelaskan tentang ini ayat apa sayap lalat satu sayap ada racun penetralnya Masya Allah Oke. Yang kedua adalah hayyul Qayyum. Masya Allah. Ismul A'zam. Masya Allah. Tidak ada satu nama yang A'zam, nama yang besar kecuali ini di ayat ini. Tidak ada lagi. Makanya di sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa apa namanya uh, ini Eh, surat ini menjadi surat yang istimewa ayat ini menjadi ayat istimewa karena ada Ismullahil A'zam Idza du'iya aja ketika kita di berdubli doain Allah itu mengabulkan makanya gunakanlah gunakanlah sering-sering untuk tawasul makanya Pak orang Jawa dulu awal-awal yang paling dihafal itu nama ini makanya sampai di kalangan orang Jawa itu ada dikir ya kayuku ya kayumu ternyata setelah saya usul-usul ya ayu ya qayyum cuman lidahnya orang Jawa zaman dulu mengucapkan Arab itu susah ya ayyumu ya, ya, ya, ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu nah, ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya memang masalah dengan demikian dari sekalian Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum dari pusat tauhid. Kenapa makanya dari sekalian syaitan itu ketakutan karena di sana ada unsur tauhid, karena di sana ada nama Allah yang azam sehingga tidak ada satu syaitan pun yang tidak takut sampai pengakuannya disampaikan ke manusia sampai pengakuannya disampaikan kepada tiga sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari dan Ubay bin Ka'ab. Hanya jangan sampai lewat. Ya. Dan dakwah para rasul para nabi itu selalu diawali dengan tauhid. Antum lihat. Ya Allah menegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 62 kan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu dan pernah Rasulullah dicegat oleh Badui kan tidur-tiduran ketika itu langsung senjatanya pedang diambil Muhammad siapa yang menyelamatkan kamu dari pedang ini ayo Allah langsung gemeter jatuh diambil siapa yang menyelamatkan pedang ini dari kamu ayo enggak ada ya Muhammad kamu mau saya Islam enggak waduh keluarga mana berdua ini tapi saya berjanji tidak akan memerangi kamu dan tidak akan membantu orang-orang yang memerangi kamu. Jujur dia. Nah, ini la ilaha illallah. Mu'ad bin Jabal juga Masya Allah ketika diutus dengan la ilaha illallah kepada yang orang-orang Yaman. Ya. Terus Al-Hayyu hidup yang tidak pernah mengalami kematian. sekalian mungkin sesi pertama kita lakukan insya Allah lepas bisa kita lakukan kembali mengeluarkan materi sholat kita sampaikan cepat ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Waba'ad Hadirin sekalian Kita sampai kepada Al-Hayyu Ay Du hayatin daimatin Memiliki kehidupan yang abad Kehidupan yang tidak pernah mengenal kematian Yang tidak pernah didahului kematian Kemudian hidup الحي حياة daimatan dan ini disebutkan banyak di dalam Al-Quran tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut bertawakallah kamu kepada Allah zat yang tidak pernah mati makanya saat Umar tidak bisa menerima kematian Rasulullah Dan ketika itu mengacung-acungkan pedang, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan menang.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 Ya. Al-Hayyul Qayyum ay eh, tegak dan menegakkan. Ada di antara para ulama memberikan satu bacaan atau qiraah Al-Qayyim atau Al-Qayyim tetapi yang masyhur adalah Al-Qayyum. Yang tegak karena dirinya tidak butuh kepada seluruh alam semesta bahkan seluruh alam semesta membutuhkan dia As-Samad Ya ayuhan nasu Ya ayuhan nasu ya, Wahai manusia Antumul fuqara'u ilallah Kalian itu miskin Butuh tergantung sama Allah Gak ada Ya Makanya ketika Allah mengajarkan kepada kita wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apa Allah katakan setelahnya? Mauridu min rizqin. Saya nggak butuh rezeki dari diri. Tidak butuh memberikan dari makan dari diri. Inilah hadirin sekalian Tuhan yang paling patut untuk disembah. Yang mengatur alam semesta, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki cukup sangat aneh kalau kita berikan persembahan kepada selain Allah makanya Allah sangat murka kepada syirik alasannya simpel sebagaimana Allah itu sendirian di dalam menciptakan di dalam memberikan rizki dan mengatur alam masa berduaan ketika disembah makanya dari sendiri syirik dikatakan oleh Allah inna syirka la dhulmun adzim kezaliman besar Allah itu zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan ketika orang melakukan syirik meletakkan ibadah bukan pada tempatnya yaitu Allah maka dia zalim maka zalim paling tertinggi adalah syirik dan adil paling tertinggi adalah tauhid Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum okay. لا تأخذه سنة ولا نوم سنة itu mukadimahnya tidur alias ngantuk wanau itu tidur melemahkan badan menghilangkan perasaan melupakan keadaan itu naum makanya Masya Allah tidur itu faedahnya besar Orang bisa saja nggak makan tiga hari, tapi nggak bisa tidur tiga hari. Gendeng. Dan masya Allah tidur itu melupakan segala-galanya. Makanya kita stres, pusing dengan berbagai masalah, tidur lupa. Hilang. Makanya dari sini Pak, subhanallah, betul kata Rasulullah, ra'ad dunya khairun ra'ad al-fajri khairun min dunya wa ma fiha dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisi mas jangankan nanti di akhirat antum tidur aja sudah lupa segala-galanya mobil antum masih ingat rumah antum Allah apalagi nanti kita di akhirat yang sudah tidak ada lagi mobil kita, rumah kita tidak ada nilai bahkan kalau seandainya kita punya hanya dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia seisi makanya rugi untuk gak gak sholat dua rakaat subuh lupa lupa kanan kiri kita lupa kepemilikan kita ini hakikat daripada mukadimah kemandian makanya Rasulullah mengatakan an-nawmu afal maut tidur itu saudaranya mati sebagaimana tidur melupakan, menghilangkan meninggalkan segala hirupiku dunia sudah tidak ada yang nyangkut sama sekali hanya tinggal di mimpi apalagi antum nanti mati hanya mati itu diikuti tiga balik dua ikut satu diikuti keluarganya, hartanya, amalnya balik harta keluarganya ikut amalnya فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَى la ta'khudhu sinatun sehingga dari sini konsekuensi al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum dan para ulama ahli tafsir kenapa Allah menghadirkan la dua kali la ta'khudhu sinatun wala naum lam di sini fungsinya adalah litakid untuk menguatkan bahkan Allah tidak mungkin sama sekali tertimpa itu jangankan tidur ngantuk aja enggak gitu. Orang yang ngantuk bisa ngantuk pasti bisa tidur. Kalau orang bisa tidur belum tentu bisa ngantuk, benar nggak? Hah? Ya, ya dua-duanya bisa. Bisa ngantuk, bisa tidur. Makanya inna Allah la yanam kata Rasulullah wa la yanbaghi an yang yanfidul qista wa yarfa' Allah tidak tidur tidak akan tidur yang mengangkat dan menjatuhkan yurfa'u ilaihi amalun nahari qabla al-lail wa amalul lail qabla an-nahar Allah angkat amal siang sebelum malam malam sebelum siang artinya yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin wa fi فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Enggak tidur, enggak ngantuk. Setiap saat memberikan pengabulan permintaan. Makanya antum kalau sampai mati masih enggak coba sampai mati masih berurusan kebangkitan. Kenapa? Karena Allah sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa ya, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari dan membuka pada waktu siang hari untuk menerima taubatnya yang hamba yang salah pada waktu malam hari 24 jam la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm kalau antum masih membawa dosa kan simple pak kemana aja lo kemana aja Nih. sementara salah sama Allah itu mudah murah antum baca istighfar sambil tidur-tiduran boleh nggak? boleh sambil naik motor boleh nggak? boleh antum minta maaf sama saya sambil tidur-tiduran Wonten sandal. Ya, eh, ngate kok marah. Mudah. Makanya dari sekalian Rasulullah pernah naik mimbar, amin amin amin. Setelah turun ditanya ya Rasulullah kenapa engkau mengatakan amin? Tadi Jibril datang kepada saya mengatakan satu tentang orang tua, dua tentang selawat, ketiga semoga Allah menjauhkan orang yang menemui Ramadan keluar dosanya tidak diampuni kebangetan ibarat ada orang kaya raya wahai teman-teman sekalian saudara-saudara silakan masuk rumah saya 24 jam makan minum gratis akhirnya lo kok masih ada di luar kelaparan sing salah siapa yang salah siapa ya mau? gimana di sini sudah dipersilahkan mengajukan permohonan, mengajukan doa, istighfar, taubat, wa membaca la ta'khudhu sinatun wa la naum. Kok masih kembali ke hadapan Allah melawan ya Allah. Makanya antum setiap saat jangan sampai lupa pikir tujuh yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Ini termasuk pikir mutlak yang pertama salawat Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim minimal yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram kata Rasulullah dalam hadis Tirmizi alintu bi dzil jalali wal ikram lazimkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram yang keduanya adalah la haula wala quwwata illa billah dan yang ketiganya astagfirullah wa atubu ilaih yang kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin yang dibaca oleh orang mulia Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hidup yang keenam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar arba'u kalimatin Kata Imam Ibn Taimiyah, para ulama sepakat zikir paling utama setelah Al-Quran adalah arba'u kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Dan terakhir dibaca oleh Wa Khalil dalam kondisi sangat terjepit kondisi genting kondisi tidak ada daya upaya kecuali bantuan dari lagi Khalil Ibrahim saat dilempar ke dalam api oleh Namrud hasbunallah wa ni'mal wakil dan Nabi Muhammad setelah perang berdarah-darah diancam akan diserang ribuan musuh hasbunallah wa ni'mal wakil makanya jangan lupa itu la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardh kemana lagi anda kepada siapa lagi yang menyembah Minta pertolongan faida sa'al faida sa'alta fas'alillah. Langit bumi milik Allah. Ya. Sekarang ini yang ada di langit, yang ada di bumi adalah makhluk Allah. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوال من ini bagi orang yang memaknai ayat ini untuk dunia. Karena ada para ulama yang memaknai ayat ini di akhirat nanti saat hisab. Ya ma'syarul jin wal insi Ini istata'tu an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Ya yang langit yang bumi aja hamba Allah yang sebesar itu antum pernah umroh. masuk ke museum Al-Quran Asmaul Husna ditunjukkan planet-planet yang terbesar itu saja menjadi hamba Allah antum nggak kebangetan ya, kecil lemah ya, tapi suka-suka sombong mentakin manusia menyembah selain Allah yang disembah adalah makhluk Allah matahari makhluk Allah Yesus makhluk Allah semuanya bahkan orang-orang kufar Quraisy ketika ditanya oleh Rasulullah dan Allah yang menyuruh wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah kalau kamu bertanya kepada mereka wahai Muhammad siapa yang menciptakan langit dan bumi makanya ya ibadi kullukum dhallun illa man eh, ya ini illa man hadaitu semua kalian itu tersesat kecuali yang saya tunjukkan fastu fastahduni carilah hidayah mintalah hidayah kepadaku ahdikum aku akan berikan petunjuk dalam hadis kursi Banyak Allah mengatakan di dalam Al-Quran faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa maka sembahlah Allah ya ibadahlah kepada Allah berikan semuanya karena lahu ma fis samawati wa ma fil dan para ulama ahli tafsir lagi-lagi menegaskan kenapa Allah mengulang-ulang imam karena untuk takkid seperti yang dikatakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam tafsirnya lahu ma Ya Ya ayuhan nasu antumul fuqara lahu ma fis Makanya Rabbil Alamin patutlah kalau kita itu mintai kita mohon kepadanya Makanya Pak, kenapa di dalam Al-Quran itu kalimat doa lebih banyak dihadirkan oleh Allah kalimat Rabbana, Rabbi daripada Allahumma karena Rabb ini lebih memberikan makna cakupan lahu ma bis wal ardi dan konsekuensinya makanya Rabbul Alamin pemilik segalanya yang mampu memberi yang mampu menahan yang mampu memberikan kekuatan dan melemahkan Makanya di dalam doa kunut widir gimana? Allahumma dini fi man hadai wa afini fi man afai wa tawallani fi man tawallai wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadai terus sampai fa innahu la ya'izzu man walai wa la yadillu man adai yang dimusuhi Allah tidak akan yang diangkat Allah tidak ada yang bisa menghina Allahumma la mani'a lima atai wa la mu'tiya lima mana'at makanya tentu sama Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu ila bidnik syafa'ah walaupun diberikan kepada seluruh manusia-manusia yang telah dikhususkan Allah untuk bisa memberi syafaat tetapi syafaat itu tidak akan bisa kecuali atas izin Allah Makanya Rasulullah SAW sahibus syafa'atil mudna Pemilik syafa'at besar Beliau juga tidak akan bisa Memberikan kepada yang lain Kalau tidak diizinkan oleh Allah Di antara proses meminta izinnya Rasulullah adalah sujud Nanti jadi kiamat Rasulullah sujud sampai dikatakan Ya Muhammad irfa' oksak antar kepala Isi Is'al tuqta wasfa' tusyafa' mintalah bahwa akan diberi dan mintalah syafaat syafaat maka dikabulkan. Man illa Makanya kalau kita ingin syafaatnya Nabi, ingin kepada syafaatnya wali, jangan minta kepada Nabi, jangan minta kepada wali, mintalah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku bagian dari syafaat Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah bagian dari syafaat para hamba-hambamu yang soleh, di antaranya adalah awliya muqarrabun, bukan minta kepada wali. Apalagi yang sudah mati didatangin Ya Rabbana ya kudus Sahilana, bil kudus, warna merah halus-halus paling dikit lima kardus boleh minta sama Allah ya ya Rabbana ya Kudus Sahilana, bil Kudus warna merah halus-halus paling dikit lima kardus يعلم يا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم Para ulama mengatakan aidihim itu yang akan datang belum terjadi mustaqbal termasuk akhirat. Wa ma khalqahum yang di belakang maksudnya dunia. Walaupun Imam Mujahid memberikan tafsir kebalikannya. Ma baina aidihim adalah dunia yang di tangan dia Allah tahu wa ma khatbahum yang dia tidak ketahui yaitu akhirat dan dikatakan oleh para ulama seperti Imam Abu Ja'far At-Tabrani ini At-Tabari itu tafsir semua bisa diterima intinya Allah mengetahui yang belum terjadi yang sudah terjadi bagaimana kejadiannya intinya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu maha mampu atas segala sesuatu untuk menjadikan dan tidak menjadikan kalau seandainya yang tidak terjadi itu terjadi maka Allah tahu bagaimana kejadiannya dan kapan itu terjadi di tempat mana itu kejadiannya ini iman kepada takdir ya jadi Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' ilmu Allah menjangkau setiap pengetahuan dan pengetahuan manusia tidak bisa menjangkau pengetahuan Allah Nih. Jadi ilmunya Allah menjangkau seluruh ilmunya manusia, makhluk, tapi ilmunya makhluk tidak bisa menjangkau seluruh ilmunya Allah. Bahkan dua makhluk itu min ilmi illa Sedikit menunjukkan kesedikitan dia malaikat yang begitu hebat ya faqalu amlimuni bi asma'i haula untuk kuntum coba ceritakan nama-nama itu nggak bisa Nabi Sulaiman ini pun yang katanya hebat gak tahu jin kapan wafatnya Nabi Sulaiman ya itu Terus kemudian Nabi Sulaiman pun yang diberikan kekuasaan Allah begitu lebar tidak tahu apa yang sekarang terjadi. Balkis dengan burung putih sehingga marah dan mengancam mau disembelih. Kalau seandainya Nabi Sulaiman tahu perkara baik, gak harus nancep, gak harus marah sama Hudud, ya kan? Beri laporan kami melihat ratu yang adil baik tapi sayang Nabi Sulaiman yaitu kafir musyrik menyembah matahari. Nah, baru setelah itu Nabi Sulaiman menerima alasan. Rasulullah bahkan alimul ghaibi wa yudhiru ala ghaibihi illa ahadan illa man irtada min rasulih Allah itu zat yang mengetahui perkara gaib dan tidak diberikan kepada seorang siapapun kecuali dari Rasulnya yang dikehendaki. Ya. Dan hadirin saya coba dari konsekuensi tadi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la wa la nawm lahu ma fis samawat. Tidak ada satu makhluk pun yang kecil Allah tegakkan kehidupannya. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semuanya milik Allah betul-betul. Dia telah kerjasama antara pohon dengan matahari. Bagaimana memberikan proses pembuahan Bagaimana sekarang ini kehidupan hewan dengan pengungkapannya yang sangat sederhana. Coba bayangkan makhluk paling lemah adalah kekecoh. Jalannya lemah, lemas, tapi untuk menangkal bahaya dikasih rumah. Makanya ada ayam runtut terus mau matok, nah, aman. Dundung <laughs> loh. Ah, mana Udah gitu kasih penangkal, masya Allah. Ya, kasih insting untuk menjalankan hidupnya. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض Coba bayangkan Pak, masing-masing burung punya cara untuk terbang. Tapi yang paling unik itu burung darat. Dia itu bisa ngirim surat, coba. <laughs> Masya Allah dan jaraknya nggak main-main loh pak puluhan kilo nggak lupa dan anak uniknya Allah kasih insting supaya aman dari musuh yaitu selalu lewat air nggak daratan kalau daratan nanti tembak nanti ya gitu wah ini nanti ketemu ngakno ini yang tembak saya cari laut saya saya dan ketika ketemu laut dia meng berpura-pura terbangnya kayak elang serat serat nggak begini-gini wah enak itu dia berpura-pura kayak elang oh ini teman saya ini dari jauh serat itu supaya nggak dikekang eh siapa yang beritahu wah apalagi masya Allah tawar pak nyari bunga balik ke sarangnya itu kok nggak nyasar loh pak kadang-kadang turun kilo dan sarang ini seambret coba anda nggak yang pernah ikut di apa eh, angon angon itu apa sih eh, mengembara awan ada ya? itu bawa ratusan apa kandang dan masing-masing tahun itu bisa kembalinya kemana siapa Allah semut coba bayangin pak cari makanan di gedung tingkat 20 kok tahu itu ada bulan nah, ini ada ini survei dulu makanya dia survei surveyor kurang lebih 20 sampai 30 semua melampaui dari tingkat ke tingkat ini untuk cari lubang nggak mudah mah lewat keluar kena hujan jatuh lagi lewat sambetan sampai ketemu nanti balik lagi membawa ribuan temannya nggak salah jalan siapa yang menunjukkan awalam yaru ila tayyi fawqahum safatin seluruh hewan yang berbisa itu makannya cuma enam bulan 6 bulannya bertapa untuk masak bisa loh Masya Allah makanya mereka makannya musim penghujan begini kalau sudah musim kering bertapa di, di apa apa kan? di lubang kepala cengking ya ular itu dia masak itu kalau antum lagi tapak di senam oh masya Allah bisa mati dan uniknya Allah kasih obat juga siapa di senakal jengking gak usah jengkang jengking gak usah kita ke dokter juga ambil kalau jengking tepuk bedak itu perutnya tempelin di tempat di senakal terus insya Allah sembuh oh langsung insya Allah hilang karena ternyata penitralnya di situ Gitu. Ya contoh aja kenapa Rasulullah suruh minum kencing unta. Habis itu susunya unta. Kenapa? Karena susunya untuk penetral. Kalau untuk minum kencing unta, terus kemudian dia minum susu, itu baunya masya Allah, nggak habis habis. Makanya sampai hotel diikutin lalat terus, bu. Eh, karena baunya masya Allah. Tapi kalau habis minum, terus minum itu apa? Oh, susu hilang, masya Allah. kayak model hidroduria ini ajaib Allah yang memiliki semua lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'ni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ardh nah, ana ingin sampaikan ini sudah menjadi perbedaan klasik di antara para ulama bahkan diturunkan juga oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya yaitu Jami'ul Bayan di antara para ulama ada yang menafsirkan Al-Kursi adalah sama dengan Al-Arsh ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ada yang mengatakan Al-Kursi maksudnya kursi ilmunya Allah malah ini dikuatkan oleh Imam At-Tabari tetapi dikritisi oleh para ulama karena di awalnya dia mengatakan bahwa berdasarkan beberapa nas asar bahwa yang dimaksudkan kursi adalah makhluk yang adim yang dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah tempat kakinya Allah adapun aras adalah tempat istiwanya Allah ada yang memberikan tafsir kursi adalah kekuasaan kekuatan dan yang lainnya Allah ini kekuatan kekuasaan Allah maksudnya tetapi dari sekalian ini semuanya adalah dasarnya ijtihad. Dikatakan oleh Imam Syaukani, tidak boleh kita meninggalkan makna zahir, hakikat zahir dengan mengambil sesuatu hakikat batin tanpa dalil. Cuma mujarradil khayalatin tasabbabat jahalatin wa dalalatin. Ya, mengambil makna seperti ini mujarrad khayal hanya khayalan akan menyebabkan jahat, kejahilan dan dalalah dan kesesatan. Oleh karena itu, menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang kuat dari Ibnu Abbas, walaupun tadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang lemah, Ibnu Abbas menafsiri kursi wadah ilmunya. Walaupun ini saya katakan tadi lemah, bahkan dari riwayat yang sahih yang kuat dari Ibnu Abbas yuhu artinya adalah kursi tempat kakinya Allah dan aras adalah tempat semayamnya Allah tapi di dalam hal ini sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama di sunnah wal jamaah mengimani maknanya menyerahkan keimaniannya. bagaimana cara Allah meletakkan bentuknya cara Allah meletakkan kakinya kita serahkan kepada Allah di sana makanya ketika Imam Malik kedatangan orang yang menanyakan kaifal istiwa bagaimana semayamnya Allah al istiwa ma'lum jelas wal kaifu majhul bagaimana semayamnya Allah tidak bisa diketahui wal iman bihi wajib mengimani bahwa Allah istiwa itu wajib wassu'alu anhu bid'atun menanyakan tentang hal itu adalah bid'ah akhrijhu keluarkan usir dia Allah langsung dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik karena memang Imam Malik itu paling keras ya dengan demikian wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yauduhu hibduhuma Allah tidak pernah mengalami sedikit capek atau pegel wala yaquluhu merasa Allah terbebani enggak makanya dari sini kesalahan Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan langit dua hari bumi dua hari kemudian istirahat capek enggak benar Allah ini ini inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah tidak pernah capek bosan sampai kamu sendiri yang bosan makanya tidak boleh juga mensifati Allah mungkin Tuhan mulai mulai bosan ya melihat nikah lagu kita nggak boleh Allah nggak pernah bosan Inna Allah la hatta tamallu wa la yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim Al-Ali Al-Ulu Allah itu tinggi zatnya tinggi namanya tinggi sifatnya tinggi perbuatannya makanya ketika kita bicara masalah Al-Ulu Allah itu tinggi zatnya di atas ars bahkan ikhwan Bagaimana ada seorang yang mengingkari semayamnya Allah di atas ars Allah ulangin tujuh kali di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sama. Ar-Rahmanu alal ars istawa. Tujuh kali. Tanpa melakukan perubahan teks. Ar-Rahmanu alal ars istawa. Tujuh kali. Ya. Dengan demikian al-ulu dan ini tidak bertentangan dengan bahwa ma'akum ainama kuntum. Allah di bersemayam di atas aras tetapi ilmunya pengliputannya bersama kita di mana saja kita berada Pak coba anda perhatikan Allah semayam di atas aras pendengarannya Allah sampai kepada ketika Rasulullah berbisik-bisik konsultasi seorang perempuan yang telah didengar oleh suaminya yang Aisyah dari belakang tidak dengar Allah mendengarkan laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Dengan demikian, walaupun nama Allah bisa saja secara lafaz bersama dengan manusia, tapi gak mungkin sama dari sisi hakikatnya. Itulah makna dari firman Allah, "Wa huwa eh, laisa kamitslihi syai'." Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad dari sisi hakikatnya. Jangankan antara khalik dengan makhluk, antara makhluk saja hakikatnya berbeda. Saya tanya sama antum, macan punya kaki nggak? Antum punya kaki nggak? Kursi juga punya kaki, sama nggak kakinya macan kaki antum memakasi kaki kursi? Kalau hakikat sifat antar makhluk saja berbeda. Monyet punya mata, antum punya mata. Ya, yeah sekarang ini HP juga bisa mendengar, antum juga bisa mendengar. Tapi semua berbeda hakikatnya, apalagi antara khalik dengan makhluk. Ini keimanan yang dibangun oleh ulama-ulama di sunnah wal jamaah di dalam nama dan sifat oleh karena itu mereka memutuskan di dalam definisi iman terhadap nama dan sifat Allah kita mengimani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya tanpa pertama tahrim menyimpangkan maknanya kemudian tamsil menyamakan dengan makhluknya takyif menanyakan bagaimana hakikatnya tidak walau ilham dan juga tidak menyimpang. dengan demikian Inilah yang telah diimani oleh karena itu kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah dan Rasulnya kalau tidak ada penetapan penafian kita diri Allah menetapkan Allah punya wajah kita imani wajah Allah menetapkan punya tangan punya kaki kita imani itu dan Rasulullah SAW juga sama Allah menafikan la takhudu siatun wa kita nafikan Rasulullah juga menafikan la, la yamalu tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah capek. Kita nafikan juga yang tidak dinafikan dan ditetapkan dia. Contoh, Allah punya pendengaran. Oke? Okay? Sepakat? Setuju? Antum yakin? Tapi Allah punya telinga enggak? Oh. Antum jangan pakai logika. Lu masuk dengar nggak punya telinga Thomas? Nggak antum itu makhluk antum dengar harus punya telinga padahal Allah laisa kamislihi oh jangankan Allah Pak makhluk aja ada yang gak punya daun telinga tapi bisa dengar apa? ular HP ada gak telinganya? bisa dengar loh kalau sekian dari makhluk sifat-sifatnya makhluk bisa mendengar tanpa telinga apalagi kayaknya di sini yang tidak diletakkan dinantikan contoh. Ada yang meriji Allah itu tidak di depan, di belakang, di samping, di kanan, di kiri, di atas, kan?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 kali tinggal empat Allah <laughs> habis makanya lucu orang ngaji sebulan sekali kok bisa absen gitu <laughs> ya repot makanya lewat Oke, sekarang kita jawab pertanyaan sampai ya dua tiga pertanyaan aja lah habis itu pulang. Ya. Ustadz, manakah yang lebih tinggi al aras atau kursi? Hadir sekalian, otomatis yang lebih agung, lebih besar, lebih tinggi adalah aras. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, sebagaimana yang telah di في رواية الإمام الطبري dalam tafsirnya Massamawatu sab'u lil kursi illa kadarahim sab'a ulqiyat fit tursi tidaklah langit dan yang tujuh dibanding besarnya dengan kursi seperti tujuh keping dirham dilimpar di atas tameng jadi tujuh keping ini ibarat besarannya langit dan bumi. Sementara tameng ini besarannya kursi. Wamal kursi lil arsh. Dipikir itu. kursi lil arsh tidaklah kursi dibanding arsh. Illa kahalwati hadidin ulqiyat fi fulatil ardi. Seperti lingkaran besi melingkar dilempar di padang pasir kursinya itu ibarat besarnya lingkaran besi dilempar mana? Padang pasir. Makanya Pak, tidak ada makhluk paling besar. Dan nggak boleh ada sunnah tak tahu ya status Arab. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. ربنا ورب كل شيء خالق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان الله dijelaskan bahwa akidah di sunnah ialah Allah bersemayam di atas aras lalu bagaimana yang diyakini bahwa Allah ya ada di mana-mana. Dia tanya aja, kalau antum doa gimana? Apakah ketika berdoa Rabbana atina fid dunya? Ya karena mungkin aja di sini. Ya. Rabbana atina. Ya karena kita minta itu mohon kepada dan masya Allah makanya ketika al ini ada di majelis yang dulu meyakini itu Allah di mana mana kemudian ada salah satu muridnya al Hamadani ketika itu beliau menjawab menjelaskan tentang uh, aras inna Allah kana qabla an lam yakunil arsh Allah ala ma kana Antum tahu paham nggak ini kalimatnya? Inna Allah kana walam yakun lil arsh. Wa huwa ala ma kana alim. Paham? Tidak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Allah itu ada sebelum adanya arus dan dia berada di situ. Sebelum tidak arus, berarti tidak di arus. Dingin kali. Apa katanya Al-Hamadani? Ya Syekh. الجويني دع عن الكلام عن عرش وأين وأين الله Wahai Imam, coba kita tinggalkan bicara tentang aras dan di mana Allah. Kenapa ketika kita berdoa kita mengangkat tangan ke atas Akhirnya al ini sambil nopuk-nopuk kepalanya. Hayyaranil Hamadani Hamdani bikin saya bingung menjawabnya. Hamdani membuat bingung saya untuk menjawabnya. Akhirnya sejak itu dia mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu semuanya di atas arsy. Eh, bagaimana? Dan sebelumnya kita nggak dikasih informasi, Pak Ahmad Allah. Ya Allah Jangankan tentang Allah sebelum sesudah aras Tentang roh kita Yas'alunaka itu aja gak ngerti Oh, jangan kan gitu Pak Ini gini aja deh, gampang-gampang Sekarang surga itu catnya warna apa? <laughs> Pintunya berapa sel? Paham kan? Jangan terlalu Anak tanya sama antum. Enselnya surga ada berapa? Karena kita nggak bisa bicara, kalau nggak ada wahyu, itu saja. Allah menginformasikan Ar-Rahman ala Sawah sudah. Inilah ilmu yang disampaikan kepada Allah eh, oleh Allah kepada kita. Ini yang kita harus imani. Ini yang kita jadikan pijakan. Jangan menjadikan pijakan yang tidak ada Allah akhirnya menghayal tuh ini hadirin sekalian cara kita beriman terhadap perkara-perkara Allah itu Ya Allah, ah, jangankan sekarang ini kita bicara masalah Allah, makanya tafakkaru fi ala ilah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah pada ciptaan Allah, jangan berfikir tentang Allah bagaimana hakikatnya. Jangankan itu ketika kita ditanya sekarang pintu surga warnanya apa? Terbuat dari kayu apa? Enselnya berapa? Dan kemudian warnanya bentuknya kayak apa? La ya'lam illa alimul ghaib. Fala yudhiruhu ala ghaibihi illa man irtada min rasul. Kecuali yang dirilah. Oleh karena itu sebagai apa yang telah dikatakan oleh para ulama ahli sunnah itu dalam membangun keimanan terhadap gaib itu tauqifi apa itu artinya tauqifi nunggu dalil ada dalil kita bicara berjalan tidak ada dalil stop ini keyakinan prinsip ahli sunnah di jamaah ada lagi satu atau dua dong Alhamdulillah namanya antum karena lihat muka puas buka-buka adem ya mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini dari maghrib sampai setengah sembilan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wa 'allimni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan perpisahan kita ini perpisahan yang dilindungi Allah dari perpecahan dan kerupeti. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah bisa mengimani perkara-perkara yang selalu menentang dan berlawanan dengan nafsu kita, akal kita.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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.